Kemudian dua bagian dari tubuh Jarjis dicincang. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang ada di dasar sumur itu singa-singa, tujuh ekor singa. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah menginginkan jasad tersebut tetap utuh, tidak dimakan oleh singa tersebut dan Allah memerintahkan singa-singa itu untuk menjaga daging dan jasad jarjis. Maka jarjis dhalla yawmuhu mayyitan fi qa'r. Beliau pada hari itu difonis telah mati. Pada hari itu di dasar sumur. Kemudian Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala melanjutkan kembali kisah beliau. Qala rahimahullah falamma adrakahu al-lail. Ketika malam telah tiba. Jama'allahu lahu jasadah alladhi qata'uhu ba'dahu ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali, menyatukan kembali jasad cerjis yang sebelumnya telah dipotong-potong oleh orang-orang kafir. Telah dipotong-potong, dicincang-cincang, Allah satukan kembali jasad tersebut. Hatta sawah hingga Allah Ta'ala menjadikan jasad itu berdiri. ruha Kemudian Allah mengembalikan kembali rohnya. Ini mirip seperti kisahnya Nabi. Hah? Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau meminta kepada Allah adini kaifa tuhyi al-mauta tunjukkan kepadaku bagaimana bagaimanakah engkau ya Allah menghidupkan sesuatu yang mati kemudian Allah memerintahkan beliau untuk mengambil empat ekor burung dicincang-cincang burungnya diacak dagingnya kemudian diletakkan di empat gunung secara apa namanya terpisah kemudian diminta untuk dipanggil yaitu Nakesai. Akhirnya burung-burung itu mendatangi Nabi Ibrahim dengan berbondong-bondong. Nah, seperti ini. Dan dicincang-cincang ya oleh kaum musyrikin. Kemudian dilemparkan ke dalam sumur, kemudian Allah satukan jasadnya, berdiri dikembalikan lagi rohnya. Wa arsala malakan fa akhrajahu min qa'ril jub. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat menemui Jarjis kemudian mengangkat beliau, mengeluarkan beliau dari dasar sumur. Wa ta'amahu wa saqah, diberi makan, diberi minum. Wa basyarahu wa azah, diberi kabar gembira dan dihibur. Falamma asbahu, ketika masuk waktu subuh. Qala lahul malak, maka malaikat itu berkata kepada Jarjis, "Ya Jarjis, wahai Jarjis." Qala labbaik. Jarjis mengatakan, "Aku penuhi seruan." Qal maka malaikat itu berkata kepada Darjis, "I'lam, ketahuilah annal qudrah allati khuliqa Adamu biha min turab hiya allati akhrajatka min qa'ril jub." Ketahuilah kekuasaan zat yang dengan itu zat tersebut menciptakan Adam dari tanah, kekuasaan itulah yang membuat engkau bisa keluar dari dasar sumur yakni yang mengeluarkan engkau dari dasar sumur adalah Allah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Falhaq thumma jahidu fillahi haqqa Sekarang balik. Pergi kamu menemui raja tersebut dan perangilah raja itu sebenar-benarnya. Wamud mau sabirin dan matilah engkau seperti orang-orang yang sabar. Maka Charges pun pergi dari areal sumur kemudian masuk ke areal kerajaan. Falam yas'urul akharun illa waqad aqbala darjis. Bala tentara yang ada ketika itu mereka belum sadar dan tidak melihat bahwasanya Jarjis telah datang menemui mereka. Wahum ukufun ala idin lahum qad sana'uhu farhan za'amu bimauti Jarjis. Ketika itu seluruh tentara kerajaan mereka sedang melakukan pesta besar-besaran. Tujuannya apa? Untuk memperingati kematian Jarjis. Mereka senang dengan kematian Jarjis dan mereka menganggap bahwa Jarjis itu telah mati dan tidak akan kembali. Falamma nadharu ila Jarjis mukbilan. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, sedang senang-senang, sedang apa melakukan perayaan, tiba-tiba mereka melihat ada sosok seperti Jarjis sedang lewat. Maka mereka melihat, siapa itu? Lalu mereka pun mulai saling bertanya, "Ma asbaha hadza Jarjis?" Ini orang kayaknya mirip sama Jarjis. Masih bilang kayaknya. Lalu maka mereka mulai agak sedikit yakin satu sama lain saling berbicara. Ka'annahuhu. Kayaknya dia memang. Kayaknya najis. Tapi tidak mungkin lah. Dia mati kok ada di sumur. palal malik. Maka raja yang ketika itu ada dan melihat najis datang. Dia pun mengatakan. Ma bijajis min khafa innahu lahuwa. Sudah bukan kayaknya-kayaknya lagi. Ya itu memang najis Ala tarawna ila sukun rihih wa qillati haibati. Lihatlah dia, sudah kumal begitu ya dan orang rendahan. Sudah kelihatan ciri-ciri dia. Ya, jangan bilang kayaknya. Ya memang dia. Datang lagi, hidup kembali dia. Kala Jarjis, bala. Maka Jarjis menimpali ucapan sang raja, bala. Tentu, saya Jarjis. Ana huwa haqqan, sayalah Jarjis. Bisal kaum antum. Kalian adalah kaum yang paling jelek qataltum mamassaltum kalian membunuh saya dan kalian mencincang saya Bahkan Allah wa haqqun lahu khairan wa arhama minkum dan Allah adalah sesembahanku yang lebih sayang kepadaku daripada kalian. Ahyani wa radda alayya ruhi. Allah telah menghidupkan aku kembali dan mengembalikan ruhku kepadaku Halumma ila hadha rabbil adim alladhi arakum ma arakum. Hendaknya kalian semua kembali menyembah Rabb yang agung ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kalian akan melihat apa yang akan aku lihat. Falamma qala lahum dhalik aqbala ba'dhum ala ba'din. Ketika Jarjis mengatakan ucapan ini, maka satu sama lain saling melihat. Faqalu, mereka pun berkomentar sahir sahara aidiakum wa ayunakum anhu. Ini kayaknya betul-betul tukang sihir, ya, tukang sihir kelas paus, bukan kelas kakap lagi, terlalu kecil. Kelas paus ini ya, telah menyihir mata dan tangan-tangan kalian. Fajama'u lahu man kana bi biladihim minas Sahara. Akhirnya mereka semuanya sepakat musyawarah untuk memanggil semua tukang sihir untuk dijadikan sebagai lawan melawan Jarjis. Seperti kisahnya siapa? Nabi Nabi Musa. Falamma ja'at sahara ketika seluruh tukang sihir dari seluruh penjuru kerajaan itu datang. Qala al-maliku likabirihim maka sang raja pun berkata kepada pemimpin mereka jadi semua dukun-dukun terkenal yang ada di kerajaan dipimpin oleh seorang dukun, ya. Dukun ini tenar dan dukun ini paling sakti di antara dukun-dukun yang ada. Maka raja berkata kepada dukun tersebut, "A'rid 'alayya min kabir sihrik ma tasarra bihi 'aini." Coba tunjukkan kepadaku ilmu sihir yang engkau kuasai yang membuat aku senang. Qalalah maka sang tukang sihir pun berkata, Udu'uli bitaurin minal bakar. Coba sekarang kamu bawakan ya satu ekor sapi. Ini mau mengadakan pertunjukan. Kalau tukang sihir mengadakan pertunjukan dengan sapi, ini teringat salah seorang sahabat yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Ya, ketika beliau melewati sebuah apa namanya pameran, ternyata di situ ada tukang sihir yang sedang memperagakan tubuh sapi, masuk lewat mulut, keluar lewat perut, masuk perut, keluar lewat belakang, wa ila akhir. Kemudian sahabat tadi pulang bawa pedang di sebelah sapinya mati satu tukang sihirnya. Nah ini sang tukang sihir pun dia mulai mem, apa praktek sihirnya, ilmu magicnya keluar. Sekarang coba datangkan kepada saya satu ekor sapi, saur, saur itu apa namanya sapi yang besar. Falamma utiyabih ketika sapi itu datang sudah didatangkan nih sapi. Nafasa fi ihda udhunai fanshaqqat bisnatain. Dia pun meniup meniup salah satu telinga sapi tersebut. Fasyaqqat bisnatain. Ternyata mulai sapi tersebut mulai menjadi dua mulai agak ada badan yang kedua yang nongol dari badannya. Tumanafatil ukhra. Kemudian kuping yang satunya ditiup lagi. Faida huwa sauran. Kemudian sapi itu pun menjadi dua ekor sapi. Langsung fotokopi kilat ya. Ditiup kanan, ditiup kiri, langsung mendal ya. Keluar lagi seekor sapi yang sama besarnya. Ini baru sapi. Kemudian dia Fa'al thumma amara bibadrin. Kemudian dia meminta biji. Sekarang saya minta biji wahai raja. Dikasih biji-bijian. Faharasa wa bazar. Kemudian biji itu pun disebarkan di tanah. Wa nabata Seketika itu pula biji itu keluar tunasnya langsung tumbuh besar kayak di surga. Wa aina wa asad sudah sebesar muncul buahnya kemudian menguning langsung dipanen Kemudian Wadari, kemudian diambil semua buahnya tadi. Watahana wa'ajin. Kemudian ditahan, yakni ditumbuk, kemudian dibikin adonan roti. Wa khabbaz wa akala dhalika fi sa'atin wahidah kama taraun. Kemudian dijadikan adonan roti dan dimakan sekali itu pula. Naam, saat sekali lempar biji, lempar Set, langsung tumbuh, langsung kuning, langsung bisa diambil, langsung jadi roti, siap saji, roti instan, kemudian dimakan sama dia. Qala lahul qala lahul malik. Raja pun melihat tukang sihir ini, wah sakti juga ini orang. Ha? Satu ekor sapi bisa menjadi dua. Kalau kayak gini saya ingat ceritanya orang sufi. Ya, orang sufi lihat ada muridnya bawa kambing bawa kambing satu. Katanya Pak Kiai ini, mana kambingnya untuk saya? Ya kamu harus nurut sama Kiai. Kata dia, oh, jangan Pak Kiai, cuma satu kambing saya. Oh kalau nggak dikasih itu kambingnya tak sulap jadi anjing. Waduh Pak Kiai, jangan disulap jadi anjing, jadi dua saja. Waduh nggak bisa jadi dua. Nah, <laughs> ini ini tukang sihirnya masya Allah ini ya lebih tinggi daripada orang sufi tadi. Satu sapi langsung bisa jadi dua. Biji-bijian langsung bisa jadi roti. Fakalahul malik, maka raja pun berkata, "Hal takdir ala tamsukahi an, sukahu di lidabatan?" Sekarang saya minta satu permintaan kepadamu. Apa itu? Saya minta kamu bisa merubah seseorang menjadi binatang. Kalau sahir, maka tukang sihir tadi bertanya, ayat dabatan lak?" Kamu pingin binatang kayak apa? Qala kelben saya pengen anjing. Nah, ini sang raja ingin Jarjis dirubah wujudnya menjadi anjing. Kala maka sang tukang sihir pun berkata, Udu'uli biqadahin min ma. Sekarang saya minta air. Minta satu bejana isinya air. Falamma utiyadul bil qadah his sahir. Ketika disodorkan kepada dia satu bejana yang isinya air, kemudian ditiup sama tukang sihir tadi. Baca wirid-wirid, mantra-mantra, ya, komat kamit mulutnya naik turun, kemudian ditiup. Fathumma qala malik. Kemudian dia pun berkata kepada sang raja, "Izim alaih ayyashriba." Sekarang mana orangnya suruh datang ke sini suruh minum air saya ini. Maka Jarjis pun datang. Sudah datang. Sini. Fasyaribahu Jarjis hatta ata ala akhirih. Maka diambil sama Jarjis diminum sampai habis. Tidak tersisa. Falamma faragha min ketika selesai minum qalalahu sahir. Tukang sihir pun mulai bingung. Kok gak ada reaksi? Kupingnya kok masih sama? Mukanya juga masih sama. Masih normal ini orang. Maka tukang sihir pun bertanya kepada Jarjis. mana tajid? yang kamu rasakan apa? Ada efek sampingnya tidak? Kalau kata si Darjis, ma ajidu illa khairan. Wah, airnya segar juga. Airnya segar. Kada kuntu atistu. Memang saya sebelumnya haus. Ya. Falatafallahu li bihada syarab faqawani bihi alaikum. Ya ternyata kebetulan Allah memberi saya rezeki air ini saya saya minum sampai habis sehingga saya menjadi kuat untuk melawan kalian lagi bingung tukang sihirnya. Alam qala lahu dzalik aqbala sahiru 'alal marik. Ketika Jadis mengucapkan ucapan ini maka tukang sihir pun menyerah. Wah, ini bukan orang ini yang saya hadapi. Ya, maka dia pun mengatakan kepada sang raja, "I'lam ayyuhal malik, wahai raja, ketahuilah anda kalau kunta tuqasi rajulan mithlak idza kunta ghalabta." Kalau kamu melawan manusia yang mirip kayak kamu, pasti kamu yang menang. Walakinnaka tuqasi jabbar samawat. Tapi sekarang yang kamu lawan bukan manusia, tetapi pemimpin jagat raya. Wahwal malikul ladzi la yuram dan dialah raja yang tidak bisa ditandingi. Nah, sang tukang sihir pun mulai sadar ya kayak tukang sihirnya siapa? Nabi Musa ini lihat ini wah ini bukan orang ini ya. Kasih ini ini minuman mujarab. Dikasih anjing mungkin jadi orang, kasih orang langsung jadi anjing ya. Bisa bolak-balik. Lah kok ini kok diem-diem aja nggak ada efek sampingnya. Kayak air minum biasa. Maka sang tukang sihir pun memberikan peringatan kepada sang raja. Hati-hati raja, kalau ini bukan bukan ilmu manusia ini, ini sudah kekuasaan pemimpin jagat raya. Kemudian Al Imam At-Tabari rahimahullahu taala sebelum melanjutkan kisah ini, beliau membawakan kisah yang lain, ya. Kisah yang lain yang nanti kisah ini itu akan dijadikan hujah oleh salah seorang menteri raja untuk beriman dan membantah sang raja. Yaitu kisah Janjis dengan seorang nenek-nenek tua. Ini Janjis ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya dia juga bisa, tidak kayak tukang sihir tadi, Tukang sihir tadi memang murni kekuatan sihir. Kalau si Jarjis ini memang betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kisah beliau dengan wanita miskin dan wanita tua ini? Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah jam 9. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun fawaid yang bisa kita ambil dari kisah ini di antara yang pertama qudratullah ala jami'il khala'iq. Kekuasaan Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimanakah kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau Allah menginginkan hamba ini mati, mati. Kalau Allah menginginkan hamba ini hidup, hidup. Bagaimanapun caranya. Meskipun seluruh umat manusia berkumpul untuk membunuh dia, Allah belum menentukan dia mati, tidak akan mati. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Segala sesuatu yang tidak menimpamu tidak akan menimpamu dan segala sesuatu yang ditetapkan untukmu akan mengenaimu dan tidak akan meleset. Demikian pula termasuk faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah al-ihtifal bi mauti ahad min simatil jahiliyah. Merayakan kematian seseorang termasuk ciri-cirinya ahlul jahili. Mereka lihat ketika cerdis seorang rojulun soleh, seorang nabi ini mati, dianggap oleh mereka mati, mereka langsung merayakan ya kegembiraan atas kematian seseorang dan ini merupakan termasuk dari simatul jahiliyah, termasuk ciri-ciri ahlul jahiliyah. Demikian pula sebaliknya merayakan kelahiran seseorang karena itu merupakan perayaan-perayaan yang tidak ada dalilnya dalam syariat dan Rasul alaihissalatu wassalam ketika beliau lahir, ketika beliau meninggal tidak ada kemudian diriwayatkan dari beliau atau para sahabat dengan riwayat yang sahih bahwasanya beliau merayakan perayaan-perayaan tersebut. Naam. demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah min adatil muluk ja'alus saharah li mulkihi Termasuk di antara kebiasaan raja-raja terdahulu. Mereka itu memiliki tukang-tukang sihir untuk menjaga kerajaannya. Jadi raja-raja terdahulu, raja-raja kufar itu mereka memiliki tukang sihir. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelanggengan yang ada pada kerajaannya. Seperti kisahnya Gulam dengan seorang Malik. Dia memiliki sahir, sah yang kemudian tukang sihir ini apa namanya menggombosi sang Malik wa ila akhirih. Fir'aun alaihi la'natullah juga memiliki tukang sihir. Semua raja-raja jahat terdahulu itu rata-rata memiliki tukang sihir. Dan perbandingan daripada itu yang lebih baik daripada itu kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bukannya kemudian memperbantukan tukang sihir tetapi dibantu sama para jin, dibantu oleh jin. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk kebiasaan raja-raja yang jahat terdahulu itu mereka memiliki tukang-tukang sihir dalam rangka untuk bisa menjaga kelanggengan kerajaan-kerajaan mereka. Wallahu a'lam kalau pemimpin-pemimpin dunia sekarang apakah seperti itu? Presiden-presiden sekarang apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka ketahuilah merupakan perkara yang sudah diketahui sejak masa-masa sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada yang dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wasallam seperti Romawi, Persia. Raja Romawi sendiri yaitu Herakl itu saja ahli nujum. Ahli nujum, dia mengetahui ilmu sihir yaitu ilmu perbintangan. Bahkan dia meramalkan kalau ada bintang tertentu muncul atau jatuh itu tandanya seorang nabi telah di, diutus seorang ahli nujum Wallahu taala a'lam bis-shawab ila huna Adapun kelanjutan kisahnya Jarjis dengan seorang nenek tua yang miskin insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.